واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Insyaallah kita mulai membaca Sarah al-Arba'in an-Nawawiyah al-Mukhtasar Karya Sa'ad al fatri Hafizahullah Ta'ala wa faqahu Kita mulai di, dari halaman 5 Baina yadahi asyarah Langsung di paragraf yang paling bawah Inamatna al-arba'in an-nawawiyah Sesungguhnya matan arba'in nawawiyah Di karya penulisnya Al-Hafid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Atau An-Nawawi Boleh ada dua versi penulisan Dengan alif eh, Atau tanpa alif Nawawi Atau dengan alif Nawawi Yang wafat pada tahun 676 Hijriah Rahimullahu Ta'ala di antara butuh buku matan yang penting yang ya sunu selayaknya penuntut ilmu menghafalnya dan mempelajarinya karena hadis-hadis yang ada di Al-Arba'in An-Nawawiyah ini adalah minal ahadisil kuliah hadis-hadis yang cakupan maknanya luas bahkan Allah tiaduru 'alaiha ghalibu ilmu syariah yang mayoritas ilmu agama itu memutarinya atau punya hubungan dengannya sehingga hadis-hadis ini akan kita jumpai akan kita dapati di pembahasan-pembahasan yang lain di, di, di kitab-kitab yang lain di berbagai macam cabang ilmu kita akan jumpai kutipan dari hadis yang ada di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Asal muasal kitab Arba'in An-Nawawiyah ini adalah di, pengembangan dari karya Ibnu Solah. salah satu ulama Syafi'iyah namanya Ibnu Solah rahimallahu taala beliau mengumpulkan 26 hadis yang beliau nilai kuliah yang beliau nilai cakupan maknanya luas lantas An-Nawawi rahimallahu taala mentelaah 26 hadis tersebut akhirnya beliau tambahi 16 hadis sehingga jadilah hadis yang dipilih oleh An-Nawawi itu 42 hadis atau lebih tepatnya ini adalah 43 hadis. Fasumiyat dan dinamailah karya An-Nawawi ini dengan Al-Arbaun An-Nawawiyah. Ini demikian terkenal sebutannya. Kemudian 42 atau 43 hadis ini ditambah oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali beliau tambahi di delapan hadis sehingga genap menjadi lima puluh hadis. Dan itulah lima puluh hadis yang disarah sendiri oleh Ibn Rajab Al-Hambali di kitabnya Al-Musamma yang berjudul Jami' Ulumil Wal Hikam yang mengumpulkan berbagai macam ilmu dan hikmah fi syarhi khamsina hadisan min jawami'il kalim sarah puluh hadis yang hadis-hadis tersebut tergolong ya, jamik kalim yang sara yang jamik kalim artinya hadis yang singkat redaksinya pendek namun maknanya ya, dan cakupan maknanya luas itu jamik kalim dan 50 hadis jamik kalim ini eh, ditambahi lagi oleh Syekh Ibnu Sa'di di kitabnya Bahjah kulubil Abrar sehingga menjadi 99 hadis. <clears throat> Yang itu beliau nilai sebagai hadis-hadis jawami kalim yang pendek kalimat-kalimatnya atau redaksinya namun e, luas cakupan maknanya. Kemudian kita berpindah ke halaman 7 Tarjamatul Alamah Al-Nawawi biografi Al-Alamah orang yang sangat alim, sangat berilmu An-Nawawi. Yang pertama namanya kunyahnya yaitu sebutan Abu atau Ummu, gelarnya dan kelahirannya. Nama beliau Yahya bin Syarab bin Muri ibn Hasan ibn Husain ibn Muhammad ibn Jum'ah ibn Hizam Al-Hizami Al-Hawrani Ad-Dimashqi ya, dari kota Damaskus di Suriah Asyafi'i, syafii madhabnya. Kunyahnya Abu Zakaria Wahia dan kunyah ini adalah ya, kunyah ala ghairi kias tidak mengikuti kaidah. Iya. Karena beliau tidak memiliki anak, iya. sehingga ala ghairil qiyas tidak sesuai dengan kaidah kaidah kunya adalah bernama dengan nama anak dan nama eh, nama kunyah itu dianjurkan oleh ulama sebagaimana kata An Nawawi sendiri di kitabnya Al Majmu' bila mengatakan yustahabu takniyatu ahlil fadli dianjurkan memberi kunyah untuk ahlul fadl orang-orang yang memiliki keistimewaan dan kelebihan baik laki-laki ataupun perempuan baik punya anak ataupun tidak punya anak baik dia berkunyah dengan anaknya sendiri atau anak orang lain sebagaimana di Aisyah radhiallahu anha beliau berkunyah dengan Ummu Abdullah dan Abdullah yang dimaksudkan adalah anaknya Asma anak ini anak saudaranya Asma ini, maka boleh jadi berkunyah dengan anak sendiri atau diambilkan dari anak orang lain semacam ini, ibu da ibu da Aisyah dan ya, laki-laki berkunyah dengan Abi Fulan atau Abi Fulana dan perempuan bisa berkunyah dengan Ummu Fulan atau Ummu Fulana Sekian kutipan. Wa inama <clears throat> hanyalah Imam Nawawi itu berkunyah dengan Abu Zakaria dikarenakan nama pribadi beliau adalah Yahya. Dan orang Arab memberikan kunyah kepada semua orang yang namanya Yahya diberi kunyah Abu Zakaria. Iltifatan karena menoleh dan memper, mengingat Nabullah Yahya dan ayahnya Zakaria alaihima wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Eh, gelaran beliau beliau eh, tidak suka diberi gelar dengan Muhyiddin. <clears throat> Bahkan sahih terdapat eh, keterangan yang valid anhu dari Imam Nawawi sendiri bahasanya beliau mengatakan la aja'alu fi hillin menlakabani muhyiddin tidak akan kumaafkan orang yang masih saja menggelari aku dengan gelaran muhyiddin kelahiran beliau para ahli secara sepakat bahasanya kelahiran beliau di bulan Muharram tahun 631 Hijriah di satu daerah namanya Nawa Eh, di Bisham yang ini ada di Syam di Suriah ya. sanjungan ulama untuk ya. beliau murid eh, murid dekat beliau namanya Ibnu Atta <clears throat> Ibnu Atta mengatakan Syekhi wa ketika menjelaskan atau mengomentari An-Nawawi beliau mengatakan beliau adalah guruku beliau adalah uh, eh, kutuwati teladanku ya, al-imam <clears throat> Dut Tanasib al-Mufidah pemilik karya-karya yang bermanfaat wal mu'alafat al-hamidah dan karya-karya yang terpuji Ibnu atar ini uh, murid sangat murid dekatnya An Nawawi sampai-sampai diberi gelaran sebutan uh, eh, Nuskhatun Nawawi kopi pastenya Nawawi kopi pastenya An Nawawi naskah atau kopi pastenya An Nawawi yeah. mau tahu Nawawi ya lihat Ibnu Atha itu copy pastenya copy pastenya An Nawawi karena demikian dekatnya beliau dengan gurunya dan meniru gurunya sehingga beliau sendiri mengatakan bahasa Nawawi gurunya adalah kutuwati eh, teladanku panutanku Kemudian ada Syekh e, Qutbuddin Musa Al-Yunini Al-Hambali mengontari tentang An-Nawawi. Beliau adalah pakar hadis, seorang yang zuhud terhadap dunia, ahli ibadah, seorang yang warak, seorang yang hati-hati dalam masalah agama. E, dan beliau adalah kebanggaan di berbagai macam ilmu. Penulis banyak karya-karya yang bermanfaat dia adalah orang satu-satunya di zamannya dalam masalah wara, dalam masalah ibadah, dalam masalah mengambil sedikit dari dunia. Wal ikbab dia adalah orang yang satu-satunya artinya orang yang tentu itu pujian luar biasa orang yang satu-satunya dalam al-iqbab ketekunan alal ifadah dalam masalah mengajar watasnib dan menulis buku diiringi dengan sidati tawadu orangnya yang sangat tawadu beliau mencukupkan diri dengan uh, pakaian yang kasar dan eh, makanan yang sederhana di samping itu beliau adalah seorang yang semangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan Al-Hafidh Al-Zahabi berkomentar tentang Imam Nawawi, beliau adalah Asyikhul Imam. Adalah seorang imam yang diikuti oleh banyak orang, teladan, al hafid pakar hadis, Az-Zahid. Seorang yang zuhud dengan dunia, yang tadi disampaikan tadi, mencukupkan dengan pakaian yang jelek atau pakaian yang kasar, ya, pakaian beliau tidak halus, ya. pakaiannya pakaian yang kainnya kain yang kasar dan makanan yang sederhana. Al-Abid ahli ibadah, ahli fikih dan derajatnya dalam ilmu fikih adalah mujtahid, Rabbani seorang pendidik Tadi dikatakan beliau adalah orang yang sangat semangat untuk mengajar Syekhul Islam Hasanatul Anam di, di keindahan manusia, hal yang keindahan kebanggaan manusia, Muhyiddin sahib Tasannif pemilik sejumlah karya yang syarat pihak arukban yang orang kemudian berjalan untuk mendapatkan berjalan bersusah payah berjalan untuk mendapatkan karya-karyanya wastaharat di Aqsa Bundan orang yang terkenal di di, di negeri-negeri yang jauh Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan tentang Imam Nawawi bila adalah Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alama. Seorang yang sangat berilmu, Syekhul Madhab. Guru besar dalam madhab Syafi'i kabirul fukoha pembesar ahli fikih di zamannya dan orang yang mendapatkan kosbah sabaki Qasab itu eh, makna asalnya apa? Eh, bambu. Uh, terdahulu. Maksudnya adalah orang yang paling terdepan. Tuna akronihi mengalahkan kawan-kawannya dan beliau adalah memiliki kesuhudan ibadah matahari dan seorang yang sangat perhatian warak wal imtinan ala nas dan suka berbuat baik kepada orang lain wa takhali li ilmi dan beliau adalah seorang yang takhalli yang fokus dalam menuntut ilmu wa bihi dan berhias mempercantik diri dengan kegiatan menuntut ilmu ada janib dengan persentase yang tidak ada seorang pun selain beliau yang mampu mengikutinya dan eh, dipuji oleh Ibnu Katsir dengan mengatakan wala yudayyi min awqatihi dia adalah orang yang tidak mau membuang-buang waktunya. Dia adalah seorang yang pelit dengan waktunya. Dan karena itu maka beliau adalah seorang yang luar biasa dalam usia yang sangat-sangat singkat. Namun kita lihat pujian ulama itu pujiannya luar biasa. Pujian yang luar biasa dalam keadaan umur beliau cuma 45 tahun kepujian tadi kalau dengan melihat umurnya ya tidak kita bisa bayangkan eh, bagaimanakah beliau adalah seorang yang menjaga waktu tidak mungkin dapat pujian demikian wah tadi kalau orangnya adalah orang yang buang-buang waktu ya, karena beliau adalah orang yang kata Ibnu Katsir tidak pernah membuang waktunya maka wajar maka tidak aneh dalam umur yang cuma 45 tahun sangat belia ya. itu bisa kemudian me, me, mendapatkan prestasi-prestasi yang luar biasa sehingga e, sehingga dapat pujian yang demikian mewah dan wah dari para ulama. Tajuddin As-Subki rahimahullah taala mengatakan adalah Yahya yaitu Imam Nawawi rahimahullah taala sayyidan beliau adalah seorang pemimpin hasuran yaitu adalah seorang yang tidak menikah wa laithan ala nafsi hasuran dan ini pujian yang luar biasa beliau adalah singa terhadap dirinya sendiri hasuran juga artinya singa beliau adalah singa terhadap dirinya sendiri beliau memerangi kemalasannya memerangi dirinya sendiri. Ya, maka beliau adalah seorang yang demikian ya, tertib, seorang yang demikian rajin, yang seakan-akan nggak punya rasa malas. Dan diungkapkan dengan pujian dengan beliau adalah singa untuk dirinya sendiri. Beliau adalah orang yang tidak membiarkan dirinya mager, punya mager, malas gerak enggak Beliau eh, tidak biarkan dirinya memiliki seperti itu. Beliau bagikan singa untuk dirinya sendiri. Beliau terkam rasa malasnya. Eh, bahkan beliau hasuran, hasuran itu singa yang mematah-matahkan mangsanya. Eh, menerkam mangsanya dan tidak hanya diterkam, kemudian dipatah-patahkan. Maka terhadap jiwanya sendiri, terhadap dirinya sendiri seakan-akan beliau hancurkan segala bentuk rasa malas, yang ada pada dirinya. Zahid dan bila ada seorang yang zuhud ya, dengan bukti bila tidak peduli dengan robohnya dunia. Ila id dinahu ketika beliau bisa jadikan agamanya adalah bagikan rumah yang makmur yang ramai. Beliau memiliki kesuhutan kan konaah yang luar biasa meneladani para pendahulu dari kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Beliau adalah musabara ala anwa'il khair. Beliau adalah seorang yang sangat-sangat bersabar untuk bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Masalah la yasrifu sa'atan fi ghairi ta'ah. Beliau tidaklah menghabiskan eh, satu saat pun dari waktunya, umurnya untuk selain ketaatan sama dengan perkataan Ibnu Kathir tadi la yudayi min awqatihi tidak membuang-buang waktu iya. kalau di sini di, dipuji dengan beliau tidak me, yeah, memanfaatkan atau kemudian menggunakan sesaat pun dari umurnya dan waktunya selain dalam hal yang positif dalam hal yang nilainya ketaatan iya, hada demikian mata yeah Ditambah beliau adalah tafanun. Tafanun itu menguasai banyak ilmu. Beliau bukan hanya sahibul fan. Ya, beliau bukan hanya orang yang menguasai satu jenis ilmu. Misalnya fikih misalnya. Namun beliau adalah mutafannin. Ini orangnya namanya mutafannin. Menguasai banyak ilmu. Beliau pakar di bidang di bidang fikih, beliau pakar hadis, beliau hafid, pakar hadis, beliau pakar bahasa, beliau ahlu lurah termasuk ulama bahasa Arab dan <clears throat> minimal itu yang termasuk yang menonjol pada beliau. Beliau mutafannin menguasai banyak bahasa fi asnafil ulum di berbagai ilmu. Menguasai banyak fan cabang ilmu dari berbagai macam ilmu. Kedudukan atau posisi Imam Nawawi menurut para ulama Syafi'iyah. Al-Isnawi di kitabnya Tabaqat mengatakan bahasa beliau An-Nawawi adalah penata madhab Syafi'i, munaqqih yang menatanya ya, dan mensistematika membuat sistematika dalam madhab syafi'i Sarah fil afaki dikruhu namanya terkenal di penjuru dunia wa'ala dan namanya nama yang tinggi ya, wa'ala fil ilmi mahalluhu wa qaduruhu dan tinggi dalam bidang ilmu tempat atau kedudukan beliau dan martabat beliau Ibnu Kathir yang bermadhab syafi'i juga mengatakan tentang Nawawi beliau adalah syekhul madhab beliau adalah kabirul fukoha pembesar ahli fikih di masanya Adhahabi mengatakan karena ra'san fi ma'rifatil madhab <coughs> beliau adalah pimpinan untuk mengetahui madhab syafi'i Qadis Safat Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Uthmani Eh, fitar jamatihi ketika menyebutkan biografi An Nawawi di kitab di, ketika beliau menjelaskan biografi dari kitab Tabaqatul Kubra lahu karya beliau tentang Nawawi berkatakan Nawawi adalah syekhul Islam wa barakatu ta'ifah syafi'iyah keberkahan untuk e, syafi'iyah menghidupkan madhab dan yang menata menatih menata madhab dan beliau adalah seorang yang istakor al-amal bainal fukoha ala mayurajihuhu Bahasanya istakor stabil al-amal amal di antara para ulama fikih sesuai dengan apa yang beliau rojihkan. Maka yang menjadi al-amal, yang menjadi pendapat yang terpakai di antara para ulama fikih yaitu dalam ulama fikih syafi'iyah adalah apa yang dirojihkan oleh An-Nawawi sebagian guru-guru beliau. Dalam fikih eh, guru beliau ada Tajuddin Al-Fazari, Abu Ibrahim ishak ibn Ahmad ibn Usman Al-Maribi, kemudian Al-Maqdisi, kemudian ada Umar ibn As'ad Ar-Riba'i, Abdurrahman ibn Nuh, Abul Hasan Salal ibn Hasan Al-Irbili atau Ar-Arbili, kemudian Al-Halabi, kemudian Ad-Dimashqi. Ya, artinya beliau pindah-pindah tempat. Ya, beliau pernah jadi domisili di Irbil, kemudian di Halab, Halab itu Aleppo, ya, kemudian di Damaskus. Di hadis beliau belajar dengan Ibrahim bin Isa al-Muradi, Abu Baqa, Khalid ibn Yusuf ibn Sa'ad, <clears throat> ada Abdul Aziz <clears throat> bin Muhammad bin Abdul Musil al-Ansari, ada Adiya ibn Tamam al-Hanafi. Wa akhada dan beliau belajar an jama'atin dari sejumlah murid-muridnya Al-Hafid Abu Amr ibn Solah. Beliau belajar kitab Ulum al-Hadis lahu karya ibn Solah. Di bidang ilmu usul uh, usul fikih beliau belajar pada Qadi Abdul Fatah Umar ibn Bandar ibn Umar ibn Ali ibn Muhammad At-Taghlisi Asy-Syafi'i di Nahu dan bahasa Arab beliau belajar pada Ahmad ibn Salim al-Misri dan Muhammad ibn Abdullah ibn Malik. Talamidatuhu murid beliau di antara mereka adalah Al-Alamah Alauddin Abdul Hasan Ali ibn Ibrahim ibn Dawud Ad-Dimaski yang terkenal dengan sebutan Ibnu Attar aladikana li syiddati mulazamati Dan Ibnu Attal ini karena <clears throat> senantiasa membersamai Imam Nawawi uh, mulazamatihi lahu lahunya hunya ke Nawawi beliau senantiasa membersamai Imam Nawawi wa tahaqquqihi bihi dan <clears throat> pemastian beliau terhadap Nawawi terhadap pendapat-pendapat Nawawi sampai-sampai beliau digelari dengan Mukhtasar Nawawi. Ini pada murid paling dekat tentang Nawawi ya, ya Ibnu Atta ini. Dan di antara orang yang belajar anhu eh, di ralat ya bukan Nuskhah Nawawi namun Mukhtasar Nawawi. Wa mimman akhoda anhu dan diantara yang belajar dari Imam Nawawi ada Abu Abbas Ahmad ibn Ibrahim ibn Mus'ab Muhammad ibn Abil Bar ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Naqib kemudian ada Al Badr Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jamaah Asyihab Muhammad ibn Abdul Khalik ibn Uthman ibn Muzhir Al Ansari Adimaski Al Mukri kemudian Syihabuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Abbas ibn Ja'wan Kemudian Al-Faqih Al-Mukri, Mukri itu sama dengan dari Mukri, guru Quran. Al-Faqih Al-Mukri, <clears throat> al Fikih, seorang guru Quran, Abu Abbas Ahmad Ad-Dorir. Dorir itu artinya buta. Al-Wasiti dari daerah Wasit yang diberi gelar Al-Jalal. an najam Ismail ibn Ibrahim ibn Salim ibn Khubbas. Karya-karya An-Nawawi <clears throat> uh, Sahih Muslim dan di antara kehebatan An Nawawi eh, kebanyakan sarah-sarah beliau ini jadi umdah jadi pegangan di di di masing-masing bab ya, sarah Sahih Muslim kalau orang kemudian membaca Sahih Muslim ya, ya, penjelasan pokok ya, sarahnya An Nawawi Kemudian Riyadus Salihin satu kitab yang monumental yang hampir-hampir tidak ada rumah seorang muslim yang tidak punya eh, riyadus solihin. Demikian hebatnya. Tidak, tidak ada hampir-hampir tidak ada rumah seorang muslim yang tidak punya riyadus solihin atau terjemah riyadus solihin. Luar biasanya eh, An-Nawawi. Kemudian Arba'in Nawawiyah dan inilah yang akan di di, adalah sasaran dari sarah yang berkah ini ada khulasatul ahkam min muhimati sunan wal qawaidil islam kumpulan hadis-hadis fikih sarah Bukhari beliau menulis untuk sarah Bukhari satu an yasiran buku tipis dan beliau belum menyelesaikannya kemudian ada kitab uh, Hilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar fi Talkhis Ad-Da'awat wal Azkar terkenal dengan sebutan Al-Adhkar An-Nawawiyah yang merupakan buku induk dalam bab zikir. Buku induk di bab zikir Al-Adhkar An-Nawawiyah karyanya Nawawi. Kemudian al-irsyad, kemudian at-takrib wal isyarat ila bayanil asma al-mubahamat ada eh, Raudatul Talibin eh, di di bidang fikih, fikih Syafi'iyah Darototul Talibin ada kemudian al minhad Minhajul Talibin kemudian di, di buku yang paling top di eh, di fikih syafi'iyah Al-Majmu' Sarah Muhadza namun beliau tidak menyelesaikannya kemudian diselesaikan atau disempurnakan oleh Subuki namun Subuki juga belum sampai e, terakhir ya, terakhir bab ya, Kanisara untuk kita muhadab karya Syirazi nah, Nawawi dapat sebagian kemudian dikenapkan oleh Subeki kemudian dilanjutkan oleh Al-Muti'i namun uniknya Al-Muti'i ini Al-Hanafi Al-Muti'i ini madhabnya Hanafi bikin sarah untuk ya, bikin sarah Al-Muti'i ulama kontemporer ya, ya, ya, ulama Al-Azhar Ya, Al-Muti ini madhabnya Hanafi namun beliau mensarah kitab ya, fikih Syafi'i. Dan di kemudian buku khusus untuk haji, fikih haji Al-Idah wa Tahqiq nama karya An-Nawawi. Kemudian untuk masalah Al-Qur'an, ya, karya Nawawi juga jadi umdah, jadi buku penting, buku pokok di, di bidang uh, tentang masalah adab seputar Al-Qur'an at fi Adab Hamalatul Quran. Kemudian tentang eh, kemudian tentang nasihat-nasihat mau itu hikmah-hikmah ada buku beliau Bustanul Arifin dan tentang sejarah eh, ulama-ulama Syafi'iyah Tabaqatul Fuqaha kemudian di bidang bahasa Arab beliau punya tah, eh, Tahdibul Asma wal Lughat Kemudian apa ini? Al-Qismu Thani min Tahdhibil Asma' wal Lughat wa Tahrir Tanbih. Ada beliau punya kitab Tahrir At-Tanbih. Tanbih nama satu kitab. Wafat beliau beliau wafat di tanggal 24 ya, bulan Rajab ya, tahun <clears throat> eh, 976 di beliau wafat di tanah kelahiran beliau di Nawa rahimallahu rahmatan wasi'ah. maka bisa di ya, dilihat ini apa 976 lahirnya apa ya, 600 ya 31 berarti kalau pakai di sini berarti berapa umurnya pakai hijriah 960 eh, 76 dikurangi 631 puluh 40 Hah? 45 pas ya ya usia yang sangat eh, sangat belia ya, usia yang sangat belia namun beliau sudah sampai kedudukan yang sangat istimewa Nah, kuncinya tadi kata Subeki, kata Ibnu Kathir bukanlah seorang yang membuang-buang waktunya untuk hal yang sia-sia. Dan di antara di antara kunci kemudian kenapa karya-karya beliau adalah top-top nih, nih banyak dalam umur yang pendek. Karyanya banyak dan kalau banyak sih sebenarnya nggak aneh ya. Tapi banyak dalam ya, dan keren di babnya masing-masing. Ya, jadi buku pokok di babnya masing-masing. Ya, ya, ya jadi buku pokok di babnya masing-masing. Mau sarah hadis, mau kemudian baca kutubus sitah, ada Sahih Muslim. Ya. Nanti ke ke Imam Nawawi. Ya, mau kemudian hadis, kemudian tentang masalah Uh, kemudian motivasi-motivasi motivasi untuk beramal eh, beliau punya riyadus salihin rujukan pokok riyadus salihin kemudian mau kemudian di bab eh, dikir eh, ke bukunya An Nawawi Al Azkar An Nawawi ya eh, mau kemudian mau belajar hadis eh, harus lewat matan arba'in eh, kalau mau belajar hadis harus lewat matan arba'in ya, maka menjadi buku yang eh, top-top uh, di di bidangnya dan di, di antara sebabnya adalah karena beliau itu ya, ketika menuntut ilmu bukan hanya belajar, beliau juga sudah menulis. Ya, ya beliau sudah menulis saat kemudian uh, perjalanan beliau menuntut ilmu. Ya, kemudian <clears throat> sehingga kemudian bahasa bebasnya ya setelah beliau kemudian layak untuk memunculkan karya beliau hanya ya, melakukan edit saja melakukan revisi saja tidak nulis dari awal ya, karena beliau sudah nulis di di awal sejak perjalanan awal perjalanan beliau menuntut ilmu namun itu cuma untuk untuk dirinya nulis untuk kepentingan pribadi ya, tidak untuk dipublish ya, baru beliau publish setelah beliau layak untuk mempublish layak secara keilmuan itu layak untuk kemudian mempublish buku kemudian beliau ya, bahasa bebasnya cuma merevisi karya-karya yang beliau tulis saat beliau jadi penuntut ilmu ya, kemudian dipublish dan beliau layak dan dicek direvisi diedit dan baru kemudian publish Ya, kemudian uh, ini di sini mukadimah syarah, namun ini mukadimah akbar ini nampaknya. Ya, mukadimah arba'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyimus samawati wal ardin, mudabbirul khalaiqil ajma'in. <clears throat> Segala puji milik Allah Rabb semesta alam yang mengurusi langit dan bumi, yang mengatur seluruh makhluk, yang mengutus para rasul sallallahu wasallamuhu wasallam yang dia utus kepada ilal mukallafin kepada semua mukallaf untuk memberikan hidayah kepada mereka semua dan menjelaskan syariat agama bidalail atqat'iyah wal eh, wal wadihatil barahin dengan dalil-dalil yang qat'i yang pasti dan bukti-bukti yang jelas Ahmadu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi Aku memuji Allah atas semua nikmat-nikmatnya dan aku meminta kepada Allah tambahan karunia dan kemurahannya. Aku bersaksi bahwa tiada sembah yang berat disembah melainkan Allah. Zat yang Esa, al qohar Zat yang Maha Perkasa, Al-Karim, Zat yang Maha Pemurah, Al-Ghafar, Maha Pengampun. Aku bersaksi bahwasanya junjungan kami Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya Habib kekasih dan Khalil kekasihnya adalah sebaik-baik eh, makhluk. Al-Mukarram yang dimuliakan dengan Al-Quran yang mulia. Yang merupakan mukjizat yang terus menerus. Alat aku di sini dengan silih bergantinya tahun. Dan Allah uh, muliakan dengan asunan As al mustanira hadis-hadis yang bercahaya. Yang jadi cahaya bagi orang-orang yang mencari petunjuk al-makhsus jami'il kalim. Dan sang Nabi adalah seorang yang diistimewakan. Bijawami'il kalim diberi jawami' kalim. Jawami' kalim yang diberikan kepada Nabi itu mencakup dua macam. Jawami' kalim dari ayat-ayat Al-Quran. Dan ada jawami' kalim dari hadis-hadis Nabi. Di antara jawami kalim di Al-Quran banyak ayat Al-Quran itu jawami kalim. Di antaranya adalah Inna Allah ya'mur bil adil wal ihsan wa idil kurba wa inhaanil fahsyai wal munkal wal bagh. Itu tergolong di antara ayat Al-Quran yang merupakan jawamik kalim. Kemudian yang di samping beliau diberi keistimewaan dengan diberi jawamik kalim, diberi juga uh, eh, samahatiddin, agama yang penuh dengan kemudahan ya, agama yang tidak berat, agama yang tidak sulit. Wassalatullah wassalamu alaihi wa ala sairil nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ali kullin wa sair salihin. Pujian Allah dan keselamatan Allah untuknya dan untuk para nabi dan para rasul yang lain dan keluarga dari masing-masing para nabi dan rasul dan semua orang-orang soleh. Amma ba'du. Fakat urwina kami mendapatkan riwayat dari ya, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Min turukin kathiratin dari banyak jalur dengan riwayat yang beraneka ragam bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ala ummati" Siapa yang menghafal untuk umatku 40 hadis min amri diniha berkenaan dengan masalah agama maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat nanti dalam rombongan para ahli fikih dan para ulama ya diriatkan oleh Ibnu Asakir di Al-Arba'in dalam riwayat yang lain Allah akan bangkitkan pada hari kiamat sebagai ahli fikih dan seorang yang berilmu dikeluarkan oleh Ibnu Adi di Al-Kamil dalam riwayat Abu Darda wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi untuknya. Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud yang diriatkan oleh Abu Nuaim Dilhilyah. Kilalahu akan dikatakan kepadanya, masalah engkau melalui pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Dalam riwayat Ibnu Umar Ya, sebagaimana di kitab Al-Ilal karya Ibnu Jauzi, kutiba fi zumratil ulama. Tercatat di golongan para ulama dan dikumpulkan di rombongan para syuhada. Namun al-hufat semua pakar hadis sepakat kalau itu hadis yang dhaif. Meskipun kasurat turukuhu demikian banyak jalur-jalurnya. sebagaimana di catatan kaki ada Qolal Baihaqi fi Syu'ab Baihaqi di kitab suabul Iman setelah membawakan riwayat Abu Darda mengomentari ini adalah matan yang masyhur di antara manusia namun matan ini tidak punya sanat yang sahih. Demikian kata Baihaqi Asy-Syafi'i. Dan ada Ibnu Asyakir Asy-Syafi'i juga beliau ini di kitabnya Al-Arba'in setelah membawakan riwayat beliau dari beberapa jalur-jalurnya beliau katakan fiha kulliha maqalun semua riwayatnya itu diperbincangkan ya, yaitu maksudnya diperbincangkan dalam artian kelemahannya laisa fiha tidak ada padanya dan pada sebelumnya ya, majal ruang untuk memberi penilaian sahih ya, tidak ada ruang untuk memberi nilai sahih namun beliau katakan hadis-hadis yang taib jika digabungkan sebagiannya kepada yang lainnya akhwatat kuwatan memiliki kekuatan. Walau siapa lebih-lebih lagi dalam perkara yang tidak ada yang kontennya tidak menetapkan kewajiban, kewajiban agama. Ibnu Hajar di At-Talhis Al-Habir mengatakan saya kumpulkan jalur-jalur hadis keutamaan menghafal arba'in fijus'in dalam satu buku Kesimpulannya laisa fiha tariqun. Tidak ada padanya jalur yang selamat dari uh, ilah yang membuat cacat. Semuanya mengandung ilah yang membuat cacat. Namun uniknya meskipun semua hadisnya dhaif namun uh, namun para ulama dalam bahasa bebas mengamalkan isinya, menulis Eh, pada sehingga para ulama menulis banyak kitab yang judulnya Arba'in mengumpulkan 40 hadis. Waqat sunafal ulama dan para ulama menulis di bab ini yaitu menulis di uh, Arba'in 40 hadis. Fi hadal bab di bab ini ma sominal yuhsa minal Buku yang tak terhitung di zaman Nawawi saja sudah dikomentari tidak terhitung Ya, bayangkan sekarang. Fa'awalu man alim ama alim tuhu dan ulama pertama yang aku ketahui menulis arba'in adalah Abdullah bin Mubarak. Setelah itu Muhammad bin Aslam At-Tusi, seorang alim rabbani. Setelah itu Al-Hasan bin Sufyan An-Nisa An-Nasai. Setelah itu ada Abu Bakar Al-Ajuri, kemudian eh, Abu Muhammad ibn Ibrahim Al-Asbahani, ada Daruqutni, ada Hakim, ada Abu Nuaim, ada Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Said Al-Malini, Abu Usman Al-Asabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi, wa khala'iq. Dan banyak orang lagi yang tidak bisa dihitung. Minal mutaqaddimin wal mutaakhirin dari ulama dahulu dan ulama generasi setelahnya. Eh, Wakat istahartullah ta'ala aku meminta eh, pilihan minta pilihan pada Allah Ta'ala untuk mengumpulkan 40 hadis dalam rangka meneladani mereka para imam al-a'lam yang mereka adalah para tokoh besar para hufadul islam para pakar hadis penjaga agama Islam dan An-Nawawi di sini di Muqaddimah Al-Arba'in beliau mengatakan Para ulama sepakat bolehnya mengamalkan kandungan hadis yang daif di, di fi amal dalam fadilah amal. <clears throat> Dan yang yang dimaksudkan dengan al-amal eh, Ya, al-amal bil hadis dhaif yang merupakan eh, sepakat para ulama ya, perkataan Nawawi ini benar jika maknanya adalah riwayat. Riwayatul hadis dhaif membawakan hadis yang dhaif. Ya, jika maknanya adalah membawakan hadis yang dhaif maka itu satu hal yang benar. Ulama sepakat tentang kebolehannya. Membawakan hadis yang dhaif ini untuk memotivasi orang dalam beramal, dalam melakukan kebaikan. Meskipun di sini ada catatan kaki, bukan dari sesaat ya, dari Mu'tani, dari muridnya sesaat. Eh, Fihad dan Nadoran perkataan Nawawi ini kurang tepat karena para ulama tidaklah sepakat untuk beramal dengan hadis dhaif. Banyak para ulama terdahulu dan era berikutnya tidak setuju beramal dengan hadis yang taib baik dalam masalah keutamaan amal ataupun yang lainnya dan yang membolehkan beramal dengannya dengan hadis yang taif dalam fatil amal mereka meletakkan dan menetapkan sejumlah syarat yang pertama taifnya tidak sangat taif lebih-lebih lagi kalau palsu tentu lebih tidak boleh ya, daif yang parah saja tidak boleh apalagi yang palsu Kemudian tidak meyakini validitas hadis tersebut ketika mengamalkannya. Kemudian tidak diamalkan di hadapan banyak orang. Sehingga bak tujuh hal sebagian orang-orang yang tidak tahu eh, melihatnya lantas meyakini kesunahannya dari Nabi. Kemudian yang keempat tidak menyelisih nasyari yang sahih dan valid. Yang kelima tercakup di bawah aslin syar'iyyin. Yeah. Tercakup di bawah satu kaidah syar'i yang kaidah tersebut kaidah yang ma'mul bihi yang dipraktekkan, yang diterima dan diamalkan. Kemudian diriatkan dengan sirot tamrid dengan kalimat yang tidak tegas. Dengan mengatakan diriwayatkan dari Nabi, disebutkan dari Nabi dan semacam itu. Ya, maka kalau kita lihat di sini dari beberapa syarat yang disampaikan tadi, terutama poin nomor tiga, tidak dipraktekkan di hadapan banyak orang. Ini, maka ini berarti al-amal di sini bukan riwayat, bukan riwayat. Ini, namun al-amal dan al-amal di sini misalnya di, iya, padahal kalau di bab riwayat, kalau di bab riwayat itu disepakati. Ya, dan di antara misalnya riwayat, misalnya ya, sholat duha itu satu hal yang jelas masuk. Kemudian ada hadis yang ya, dalam rangka memotivasi orang, menyentuh hati orang untuk semangat sholat duha misalnya. di bawah kalah satu hadis yang taif. Ini namanya ya, riwayatul hadis fi fadailil amal. Atau kemudian sholat tahajud, sholat malam itu satu hal yang jelas dituntunkan. Dalam rangka supaya orang semangat, orang e, mematik semangat orang untuk melakukan sholat tahajud, maka ada hadis yang daif. Dan disampaikan, dibawakan dalam satu kultum, dalam satu khutbah Jumat, dalam satu pengajian. maka itu e, eh, e, mimbabi riwayat, meriwayatkan, menyampaikan dan menceritakan. Dan ini berbeda dengan mimba bil amal. Ya, kalau kemudian mimba bil amal maka sehingga tadi ada syarat tidak dipraktekkan di hadapan banyak orang di ruang-ruang publik. Ya, tidak boleh dipraktekkan di hadapan banyak orang artinya tidak dilakukan di ruang-ruang publik namun hanya boleh dilakukan di kamar, di rumah. Karena kalau nanti dilihat oleh orang awam dikira itu satu hal yang dianjurkan. Satu kemudian nanti menjadi jadi sebab mereka meyakini kalau itu satu hal yang uh, sunnah Nabi dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini berarti bukan bukan tadi, bukan riwayat, bukan riwayat. <clears throat> Maka kalau kalau ini namanya al amal bil uh, eh, al amal uh, al-amal bila hadis daif ini al-amal. Kalau al-amal bila hadis daif itu uh, misalnya ya, secara umum dianjurkan untuk berzikir. Secara umum berzikir dianjurkan. Ya, membaca tasbih dianjurkan. Ya, secara umum ya, membaca tasbih itu dianjurkan setiap waktu setiap saat. Ya, kemudian ada hadis misalnya Ya, misalnya ada hadis yang menyebutkan kalau membaca tasbih ya, sebanyak misalnya 66 kali misalnya 66 kali uh, di sore hari maka nanti ada pahalanya begini-begini. Nah kemudian ada orang yang mempraktekannya. Ada orang yang kemudian mempraktekannya di sore hari ba'dal asar kemudian dia baca subhanallah subhanallah sebanyak 66 kali. Dan itu hadis yang taif Nah, ini ini namanya al-amal uh, al-amal bil hadis taif fi fadailil a'mal. Yang ini diperselisihkan ulama. Ini, namun yang jelas kalau untuk hadis taif kalau untuk isbat hukum tidak boleh untuk menganjurkan demikian tidak boleh. Namun ini ini untuk amal bifadailil amal. Jadi ada orang yang kemudian setelah asar setelah membaca hadis tadi kemudian dia membaca subhanallah misalnya subhanallah bihamdi subhanallah azim 66 kali misalnya habis sholat asar. Kemudian dia baca hadis tersebut. Dia praktekkan membacanya 66 setelah uh, apa, di, setelah asar dan niat dia karena dia ini orang yang berilmu bukan orang awam niat dia ya, niatnya adalah ya, ya, melaksanakan anjuran untuk membaca subhanallah bihamdi subhanallah ya, niatnya 66 ini bagian dari anjuran untuk uh, dikir mutlak mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallah azim ya. Bukan kemudian secara spesifik ada ya, anjuran untuk itu. Nah, maka ya, al-amal bil hadis ini, nah ini yang di ya, diperselisihkan ulama, dibolehkan oleh sebagian ulama dengan sejumlah syarat. Di antara syaratnya tidak boleh di ruang publik. Ya, ya, tidak boleh di ruang publik. Nih, kemudian tadi tidak meyakini validitasnya ketika mengamalkannya. Jadi ketika membaca subhanallah bihamdi subhanallah azim 66 kali itu tidak ada keyakinan bahwasanya hadis tentang hal ini hadis yang sahih. Dia sadar ini hadis yang dhaif. Loh, kenapa kok baca 66? Ya, ini kan ada anjuran untuk baca subhanallah bihamdi subhanallah azim secara mutlak gitu. Secara umum di setiap waktu. Nah, di antara di antaranya kan bisa saja 66. Setelah karena waktunya bebas kan di antaranya kan setelah asar bisa. Iya, kalau untuk spesifik hadisnya dia tidak tidak meyakininya. Kemudian tadi poin yang ketiga tidak dipraktekkan di depan orang. Orang awam nanti ketika dia dengar dengan suara yang keras misalnya baca itu dan orang oh, mengamati kemudian uh, oh ini berarti Nabi menganjurkan nah ini anda boleh karena kekhawatiran nanti, oh Nabi menganjurkan semacam ini. Nah, terus dipraktekkan oleh orang-orang yang tidak tahu. Nah ini tidak boleh, makanya dipraktekkan. Kalau mau didengar eh, dipraktekannya di tidak di ruang publik. Kemudian tercakup di bawah aslin syar'i. Aslin syar'i di sini anjuran untuk membaca subhanallah bihamdi subhanallah azim sepanjang waktu tanpa dibatasi di waktu-waktu tertentu. Kemudian syarat yang pertama, doifnya bukan doif yang banget. Ini bukan doif yang banget. Itu al-amal. Al-amal fi fadil amal itu gambarannya seperti itu. Jadi di sini ada ada berapa ya? Ada ada tiga hal tentang hadis yang do'if Ada hadis yang do'if untuk menetapkan dianjurkannya sesuatu. Ini, dianjurkannya sesuatu dan tidak dan amal tersebut tidak punya dalil kecuali hadis dhaif. Jadi ada satu amal tersebut seandainya ada tidak ada tidak ada hadis Taif ini dia tidak punya dalil. Nih, maka ini ulama sepakat tidak boleh. Ulama sepakat tidak boleh. Nih <clears throat> untuk isbatul hukmi namanya. Hadis Taif untuk isbatul hukmi itu sepakat ulama ulama fikih tidak boleh. Kemudian yang kedua eh, hadis daif untuk riwayat. Untuk riwayat diceritakan, dibawakan dalam rangka untuk memotivasi orang, menyemangati orang. Eh, eh, maka ini sepakat ulama bolehnya. Eh, sepakat eh, ulama bolehnya. Kemudian yang ketiga, kemudian al-amal fi fadailil a'mal. Al-amal bil hadis dhaif, mengamalkan hadis dhaif fi fadailil a'mal. Nah, ini yang di, ini diperselisihkan ulama. Yang membolehkan memberikan sejumlah syarat. Yang syaratnya telah ya, kita baca. Kembali ke atas. Wa ma'hada meskipun demikian, meskipun ada itifak, maka yang menjadi patoanku bukanlah hadis dan taif tersebut. Namun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis-hadis yang sahih, libalik asyahidu minkum al Hendaknya orang yang hadir mendengar hadis Nabi menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan termasuk tidak hadir adalah generasi yang belum lahir. Demikian juga eh, ya, sabda Sallallahu Alaihi Wasallam, Nadarullah Imro'an, semoga Allah memberikan yang bercahaya kepada seorang yang mendengar perkataanku kemudian menghafalkannya kemudian menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Nah ini ini contoh al amal bifadlil amal. Ini ada uh, apa? 40 hadis. Ada keutamaan 40 hadis, keutamaan menyampaikan uh, mengajarkan 40 hadis. Ini hadis yang dhaif. Dengan sepakat uh, ulama hadis. <coughs> Namun eh, hadis dhaif ini tercakup dalam aslin sahih Tadi ada syarat yang kelima tadi. Tercakup di bawah aslin syar'i. Nah aslin syar'inya mana? di balik asyahid minkumul qail. Tidaklah orang yang mengetahui hadis yang mendengar hadis menyampaikannya kepada yang tidak mendengar dan belum mengetahui. Nah ini kan menyampaikan hadis ini kan bebas. Bisa 10, bisa satu hadis, bisa sepuluh bisa dua puluh bisa tiga puluh bisa empat puluh bisa seratus bisa lima ratus hadis. Semuanya kan termasuk dibalik asyahid minkum al-ghaib. Dibalik asyahid minkum al-ghaib. Semuanya kan tercakup dalam uh, eh, Nadrallah Imro'an Sami'a Makolati Eh, fawaaha faadaha kama sami'aha dan dia, dia dia sampaikan hadis tersebut sebagaimana dia eh, mendengarnya <coughs> nah sami'a makolati mendengar perkataanku kemudian menghafalnya menghafal perkataan Nabi ini kan eh, ya menghafal satu hadis menghafal sepuluh hadis menghafal 40 hadis menghafal 100 hadis itu tercakup dalam sami'a maqalati fawa'aha. Hmm. Ada keutamaan menghafal hadis. Didoakan oleh Nabi agar wajahnya bercahaya. <coughs> nah ini namanya aslun syar'i. Empat hadis uh, hadis tentang 40 hadis. Hadis tentang 40 hadis <coughs> itu tercakup dalam aslin syar'i. Kemudian uh, ulama mengamalkannya, mengamalkannya, nulis buku arba'in, ngajarkan ya, hadis 40, ngapal hadis 40. Nulis buku 40 hadis. Namun dasar dari menghafal 40, mengajarkan 40, nulis 40 bukan hadis itu. Ya, bukan hadis itu, namun e, dalil umumnya. Nah ini namanya jadi mengamalkan hadis dhaif fi fadailil amal. Sebagaimana tadi saya contohkan tadi. E, jelas ada hadis anjuran membaca memperbanyak subhanallah bihamdi subhanallah azim. Waktunya bebas. Andai ini cuma andai ya, tidak ya, ada kayaknya hadisnya. Andai kemudian ada hadis dhaif menganjurkan setelah asar membaca 40 atau 66 kali subhanallah bihamdi subhanallah azim. Kemudian orang mempraktekannya. Dan mempraktekannya itu mempraktekannya dengan keyakinan ini adalah bagian dari bagian dari anjuran untuk eh, anjuran untuk membaca memperbanyak Ya, ya, dan membaca subhanallah bihamdi subhanal azim. Ini namanya al-amal bil hadis dhaif fil al a'mal. Maka gambarannya sama proses ini. Ini ulama uh, mengumpulkan 40 hadis, menghafal 40 hadis, mengajarkan 40 hadis. Ya, namun itu bukan itu jadi patokan. namun jadi patokan adalah aslun syar'i yang am. Suma kemudian minal ulama di antara ulama ada yang mengumpulkan 40 hadis fi usulidin dalam akidah. Ada 40 hadis dalam furu dalam fikih. Ada 40 hadis dalam bab jihad, ada 40 hadis tentang zuhud, ada 40 hadis tentang adab. Wabak hmm. eh, wa ba'duhum fil khutab ada 40 hadis tentang khutbah. Semuanya adalah maksud-maksud yang baik. Radallahu an qasidiha. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada orang-orang yang punya niat-niat semacam itu. Maka itu dan aku berpandangan eh, untuk mengumpulkan 40 hadis yang lebih penting dari semua di atas semua arba'in arba'in di atas yaitu 40 hadis yang memuat semua hal di atas ada memuat jihad memuat adab memuat e, memuat akidah memuat fikih 40 hadis yang memuat semua hal yang di atas kenapa karena setiap hadis dari hadis-hadis tersebut adalah kaidatun azimatun kaidah penting semuanya adalah kaidah kaidah agama yang penting dan semuanya telah mendapatkan label dari para ulama kalau menjadi poros Islam atau mengatakan setengah Islam ada di hadis ini atau sepertiga Islam ada di sini atau kalimat-kalimat yang sejenis. Semua kemudian saya berkomitmen dalam arba'in ini semuanya adalah hadis yang sahih. Minimal sahih menurut An-Nawawi. Meskipun boleh jadi orang komentar di catatan kaki sebagian hadisnya diperselisihkan. Ya, tentu ya sahih di sini sahih menyimak menurut An Nawawi dan dia adalah seorang ulama hadis yang punya hak otoritas untuk punya otoritas untuk menilai ini sahih. Mayoritas hadis-hadis tersebut ada dalam saya Bukhari dan saya Muslim. Saya sebutkan dalam keadaan membuang sanatnya kecuali sahabat. Tujuannya supaya mudah untuk dihafal. Tujuannya supaya ya umul intifa ubiha. Luas orang yang mengambil manfaat darinya. Karena kalau jika sanad hadisnya disebutkan ya, yang mengambil manfaat dari hadis itu tidak banyak, hanya para penuntut ilmu saja. Namun kalau dengan membuang sanad maka yang mengambil manfaat bisa lebih luas. Summa adba uh, summa uha kemudian aku ikutkan dengan satu bab fi dhabti khafi al-fadhiha tentang harokat uh, eh, lafad-lafad di hadis yang sama. Jadi matan arba'in yang lengkap matan arba'in yang lengkap itu bab terakhirnya adalah dhabtul as al-alfa. al alfa bukan hanya redaksi hadis sampai 42 hadis namun nanti ada matan arba'in yang lengkap berdasarkan mukaddimah itu nanti ada e, bab terakhir yang isinya adalah dobtu al-alfat penjelasan tentang cara baca e, penjelasan tentang cara baca untuk sejumlah kosakata yang dinilai oleh beliau samar. Tidak semua orang tahu cara bacanya gimana. Gitu. Yaitu uh, tapi kalau sarahnya saya saat tatri itu cuma matan hadisnya arba'innya saja. Di sebagian sarah arba'in ini bab yang terakhir ini dijadikan sebagai catatan kaki per hadis. Karena kalau bolak-balik eh, itu merepotkan. Ini cara bacanya apa ya? Ah, kemudian lihat bab belakang. Ah. Ya, nanti balik lagi ke depan, nanti lihat lagi ke belakang. Ini merepotkan, maka di sebagian sarah arba'in semacam sarah ulama kontemporer al-wafid sarah arba'in itu uh, alfatnya dipindah disebarkan disebar sesuai dengan hadis-hadis ditaruh di catatan kaki wayam bari maka sepatutnya semua orang yang punya minat dengan akhirat untuk mengenal hadis-hadis ini Masya Allah pentingnya arba'in beliau katakan orang yang mau akhirat orang yang mau <clears throat> eh, ya bahasa ya bahasa mungkin bahasa bebasnya orang yang mau hijrah gitu ya. ya. Hijrah punya perhatian dengan akhirat, perhatian dengan agama. Harusnya tahu arba'in. Kenapa lima stamalat alaihi minal muhimmat? Karena ya, kandungannya yang muhimmat hal-hal penting Wah tawat alaihi dan apa yang jadi kandungannya berupa at-tanbih isyarat ala jami'i ta'at semua bentuk ketaatan semua bentuk ketaatan sudah diisaratkan di hadis-hadis di arba'in ini wadhalika zahirun liman tadabbarahu dan isarat tadi dengan isarat untuk semua ketaatan tadi jelas bagi orang yang mau merenungkannya wa alallahi dan aku ya, bertopang kepada Allah wa ilai tafwidi dan aku serahkan kepada Allah wa istinadi dan aku bersandar kepada Allah walahul hamdu wa nikmatu dan milik Allah segala puji dan nikmat wa bihi taufiqu wal ismatu dan dengan Allah lah taufik wal ismah dan uh, keterjagaan Eh, demikian yang kita baca kesempatan kali ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam